Pada pertemuan dua Rabu yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan sifat Allah yang ke-24 dari kitab ini yaitu Al-Kalam bahwa Allah itu berbicara. Beberapa poin tentang Masalah ini sudah kita jelaskan Dan penjelasan terakhir Kita sudah berbicara tentang Al-Quran itu bukan makhluk al adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, orang itu kafir dan kita pun sudah menjelaskan sumber dari akidah yang rusak ini. Sumber dari akidah atau keyakinan yang menyatakan bahwa Quran itu makhluk. Penjelasan tentang semua itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan al-lafziyah wa hukmuhum ada kelompok yang disebut dengan dia. lafdiyah dia ini orang-orang yang berpendapat bahwa al dia, lafad ya, lafad dari lafad Al-Lafdiyah itu orang-orang yang berpendapat bahwa Belafadan saya dikatakan uh, eh, terhadap Al-Quran Alam makhluk dan Al-Quran adalah makhluk perbuatan melafat, talakut, talakut itu melafat. lafal Al-Quran adalah makhluk ini orang, orang seperti ini disebut lafdiyah kemarin kita sudah jelaskan Al-Quran itu makhluk eh, Al-Quran itu bukan makhluk apa Al-Quran itu dalam Allah bukan makhluk Adapun lisan yang mengucapkan Al-Quran makhluk lisan ya dada kita yang melihat Al-Quran makhluk mushaf tempat ditulis Al-Quran makhluk Al-Qur'annya yang dituliskan di sana, yang diucapkan oleh lisan itu bukan makhluk. Sekarang timbul pertanyaan. Sekarang lafaz kita, lafaz kita ketika membaca Al-Qur'an. Apa yang dilaporkan itu, pelaporan kita itu apakah makhluk atau bukan? Nah itu lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Orang lafziyah mengatakan melafalkan Al-Quran lafal Al-Quran itu makhluk nah ini sebenarnya harus dirinci kalau ada orang yang bertanya apakah lafal saya ketika melafalkan Al-Quran itu makhluk ataukah bukan pertama soal atau pertanyaan ini adalah bid'ah tapi sekalipun bid'ah dan tidak boleh. Kalau ada orang ahli bid'ah bertanya begitu, kita harus menjawab. Tidak boleh kita hanya apa itu bid'ah. Sudah dibiarkan berdampak. Dia akan tetap dalam kebingungan. Bingung di mana letak kebid'ahan. Jawabannya adalah tidak boleh diiyakan, tidak boleh ditidakkan. Tidak boleh kita jawab Ya lapar saya adalah Al-Quran makhluk Tidak kan? boleh Sebab siapa yang mengatakan lapar saya terhadap Al-Quran itu adalah makhluk Dia ya, jahmiyah Tapi juga tidak boleh dikatakan lapar saya terhadap Al-Quran itu bukan makhluk tidak boleh dikatakan bukan makhluk siapa yang mengatakan ini dia masuk ke dalam kategori al-ittihadiyah al-ittihadiyah itu orang yang menganggap Allah manunggal dengan makhluk manunggal itu menyatu dengan makhluk jadi diiakan salah, ditidakkan juga salah. Lalu yang benarnya gimana? lafaz itu terdiri dari dua hal. Pertama apa yang dilafalkan. Kedua perbuatan berlafalkan. Kita lafalkan Al-Quran Lafaz kita terhadap Al-Quran ini terkait terdiri dari dua hal Pertama Al-Quran yang kita lafazkan Yang kedua perbuatan kita dalam bentuk melafalkan. Harus ada mikir ibu ya Aduh udah tua harus mikir Ulangi Lafaz kita terhadap Al-Quran terdiri dari dua hal Pertama, apa yang dilafalkan Yaitu Al-Quran ya Kedua, talafun kita Perbuatan kita Berupa melafalkan Jadi semua ucapan kita Apapun yang kita ucapkan Terdiri dari dua hal materi yang dilafalkan dan perbuatan melafalkan gitu kan ngerti kan ibu-ibu ya nah. makanya harus dirinci Adapun al malfud al malfud itu hanya yang dilafalkan Yaitu Al-Quran Itu adalah kalamullah bukan makhluk kalau adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Adapun perbuatan melafalkan maka itu perbuatan manusia, perbuatan hamba dan itu makhluk. Jadi harus dipisah dulu antara materi yang dilaporkan dengan perbuatan melaporkan. Tidak bisa kita katakan Lafaz saya tentang Al-Quran makhluk Tidak bisa Tidak juga boleh dikatakan Lafaz saya tentang Al-Quran bukan makhluk Tidak bisa juga Harus dirinci jadi siapa orang yang mengatakan lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk Berarti dia menganggap kalamullah sebagai makhluk karena lafaz setrap Al-Quran itu mencakup Al-Qurannya juga Al-Qurannya tidak boleh dikatakan makhluk itu adalah kalamullah jadi siapa orang yang mengatakan lafaz setrap Al-Quran adalah makhluk berarti dia mengaku itu makhluk karena Quran tercakup dalam hal yang dia lakukan. Dan ini adalah Jahmiyah. Jahmiyah melihat Al-Quran itu makhluk. Jahmiyah itu pengikut siapa kok? Jahm bin Sofwan. Sofwan bukan Sofyan. Wan. Tapi sebaliknya, siapa yang mengatakan lafaz saya terhadap Al-Quran bukan makhluk, jadi ahlul bid'ah dengan kebid'ahan al-ittihadiyah. Karena orang yang mengatakan lafaz saya terhadap Al-Qur'an bukan makhluk berarti dia menganggap perbuatan dia ketika melafazkan Al-Qur'an bukan makhluk. Berarti menganggap lafaz perbuatan dia melafalkan itu sebagai sifat Allah berarti menganggap Allah itu manunggal dengan dirinya. Manunggal itu artinya menyatu. Istilah manunggal sangat kenal di zaman Orba. Siapa yang manunggal? abdi dengan rakyat dulu yang menyatu katanya. Sekarang sudah kurang bagian lagi istilahnya. Tapi dipakai dalam kasus tauhid menunggal antara Allah dengan dirinya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi pertanyaan apakah lapar lafazan makhluk atau bukan tidak boleh dijawab ya makhluk tidak boleh dijawab bukan makhluk dua-duanya salah yang benarnya gimana harus dirinci yang dilaporkannya kalamullah bukan makhluk perbuatan melaporkannya ya makhluk karena itu perbuatan manusia jadi Allah Dia, Allah kelompok orang yang mengatakan lafaz saya Al-Quran adalah makhluk itu Allah Dia dan itu menyimpang karena Allah Dia menganggap kalamullah sebagai makhluk kalamullah yang di apa namanya yang dilaporkan dalam lafaz dia itu dianggap juga sebagai makhluk kalau lafaz saya tetap Allah makhluk itu Dia dan itu jahmiyah itu termasuk kelompok yang menyimpang dalam memahami kalam Allah. Kelompok lain ada lagi yang abstain, non block tentang Al-Quran. Kelompok yang abstain atau yang non block ini mengatakan kami tidak mengatakan Al-Quran itu kalam Allah tapi juga bukan makhluk tidak mengatakan makhluk tidak mengatakan kalam Allah tidak ke sana tidak ke sini non block kelompok seperti ini disebut al-waqifah waqifah itu non block ya abstain tidak ke sana tidak kemari Apakah ucapan ini benar? Tentu saja salah. Orang mengatakan kami tidak mengatakan Al-Quran kalamullah juga tidak mengatakan Al-Quran makhluk. karena pertamanya yang salah, karena keduanya benar. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya komentar beliau terhadap kelompok ini beliau menyatakan maka minhum yuhsinu kalam fahul jahmi karena fi haqiqatil amri lam yu'min bi anna Allah bi anna al-Qur'ana munazzal wa min kalamihi ta'ala wa man kana la yuhsinu jahilan fahuwa tuqamu alaihi al-hujjah bil bayan wal burhan fa in taba wa amana bi annahu karamu Allah ta'ala ghairu makhluqin tentang al-waqifah kalau orang yang mengatakan seperti itu tuh orang yang yusinul kalam yusinul kalam itu punya argumentasi tentang ucapan, punya hujah punya dalil punya alasan orang itu jahmiyah orang itu pengikut Jaham bin Sofwan karena pengikut Jaham bin Sofwan menyatakan Al-Quran bukan kalamullah karena kenapa orang tadi disebut sama dengan jamiah karena hakikatnya dia tidak beriman bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dan tidak beriman Al-Qur'an sebagai kalamullah taala. Dia jamiah. Tapi siapa orang yang argumentasinya tidak begitu baik Kata orang Sunda, tuturut mundi. Tuturut mundi itu harta, ikut-ikutan. Munding itu kebo. Kebo itu badannya gede, rambutnya gede. Tapi kalau sudah disucok hidungnya, dituntun oleh anak kecil, turut kemanapun, walaupun dibawa ke jaga Makanya orang yang nurut tanpa tahu kemana tujuan disebut turut mundik artinya ikut-ikut kayak kebo nah kalau orang tersebut al-wakifah tersebut orang yang tidak berilmu dia jahil basyut jahil basyut itu artinya kebodohan yang sederhana kebodohan atau jahil itu ada dua ada yang disebut jahal murakab ada jahal basyir jahal murakab itu bodoh kuadrat sudah bodoh bodoh lagi kalau jahal basyir kebodohan yang sederhana simple jadi kalau orang tersebut bodoh tidak berilmu cuma ikut-ikutan maka dia harus diiqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu kita tegakkan hujjah kepada dia. Kita jelaskan argumentasi, alasan, dalil, penjelasan, penerangan. Kalau dia tolak, beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, maka dia ahli sunnah. Dia bukan mubtadi' Tapi kalau ngeyel ya, tetap maka dia lebih jelek daripada Jahmiyah. Yang jelas kelompok kelompok al watifah ini kelompok yang sesat yang menyimpan karena salah ketika memahami tentang Al-Quran dia mengatakan Al-Quran kami tidak berkata Al-Quran Allah Tapi juga tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk Lalu apa itu? Makhluk bukan Allah bukan apa-apa Nah gitu aja Nah gitu kan Ini Al-Waqifah Itulah dua kelompok yang dua-duanya menyimpang pemahaman mereka tentang Al-Quran. Kelompok pertama Allah Dia yang menyatakan lafaz secara Al-Quran adalah makhluk dan yang kedua al-waqifah yaitu orang-orang yang mamluk ada at-tawaiful mukhalifatul sunnah fi kalamila beberapa kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah tentang kalamullah disebutkan di sini ada ada tujuh kelompok yang menyimpang, yang salah, yang keliru dalam memahami kalam Allah. Kelompok pertama al-ittihadiyah. Al-ittihadiyah itu tadi orang-orang yang meyakini manunggalnya Allah dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk wahdatul wujud mereka berpendapat bahwa semua ucapan yang ada itu adalah kalamullah karena wahdatul wujud itu kan meyakini Allah manunggal menyatu dengan seluruh makhluk ketika makhluk bicara itu hakikatnya yang bicara Allah jadi ucapan makhluk adalah ucapan Allah Baik ucapannya hak ataupun batil Baik ucapannya baik ataupun buruk Termasuk celaan, termasuk yang kotor, yang keji Termasuk itu semuanya hakikatnya adalah kalamullah Jelas ini keliru banget Menyimpang luar biasa Ini kelompok al ibtihadiyah yang berkeyakinan seluruh ucapan makhluk hakikatnya adalah ucapan Allah. Jelas keliru. Ta'ala Allah wa amma yaqulun. Amma yaqulun Allah kabir Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan setinggi-tingginya dan sebesar besar Kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok al-falasifah kalangan filosof, ahli filsafat, falasifah, ahli filsafat. Mereka berkata bahwa kalamullah ucapan Allah itu disebut faidul fadil minhu ala nafsin zakiyatin syarifatin فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه بحسب ما قبلته منه Falasifah atau kaum filosof ini menyatakan bahwa kalam Allah atau ucapan Allah ini adalah faidul fadil minhu sesuatu yang luber keluar dari dirinya lalu menuju kepada jiwa yang suci dan bersih. Sesuatu yang berubah dari dirinya, dari diri Allah. Lalu yang berubah ini tertunjuk kepada jiwa yang suci dan mulia. Jiwa manusia maksudnya. Lalu apa yang melumur ini melahirkan pemikiran, keimanan sesuai dengan kadar yang diterima oleh jiwa tersebut kurang walani. Kamu adalah sesuatu yang meluber dari diri Allah. Kamu meluber ya bu, meluap, tumpah. Lalu tertunjuk pada jiwa-jiwa yang suci. Jiwa manusia. Lalu apa yang meluber, apa yang tertumpah ini menghasilkan konsep dan keimanan dalam diri orang tersebut, dalam jiwa orang tersebut yang kadar keimanannya sesuai dengan kadar yang dia terima dari apa yang meluberkan kalau yang melubernya banyak dia terima oleh jiwanya keyakinannya keimanannya juga akan kuat ini orang-orang filosof Lalu malaikat menjelma berbicara kepada jiwa yang suci tadi. Malaikat pun mendengar ucapan Aji ulang ulang. Malaikat menjelma dan berbicara kepada jiwa tadi. Jiwa tadi mendengar ucapan malaikat. Menurut mereka, menurut filsuf, kalau Allah itu seperti itu. Tidak ada hakikat. Itu hanyalah al-quwa al-khayaliyah al-wahmiyah. Itu hanyalah kekuatan daya hayal. Jadi Al-Quran atau Kalawullah itu seperti itu menurut konsep mereka. Kita menghayal, isi hayalannya adalah seperti tadi. Sesuatu yang meluap dari diri Allah kena ke melahirkan keyakinan dan konsep. Nah seperti itu. Nah yang berbicara sepertinya adalah Al-Farabi. Ibnu Sina, Abtusi, dan para pengikut Arseto yang lainnya. Salah seorang filsuf. Al-Farabi, Ibnu Sina dan Abtusi. Tusi, pakai to. Tusi, tusi, Abtusi. Dan ini mengakibatkan para ulama memfonis kepada mereka menganggap Al-Quran ini hayalan orang Al-Farabi dikafirkan Ibnu Sina juga seperti itu tapi karena ketidaktahuan kaum muslimin banyak yang menganggap Ibnu Sina sebagai Bapak Kedokteran iya, Muslim. Di Bandung itu jadi nama masjid tuh, Masjid Ibnu Sina. Ya? Di Fakultas Kedokteran Unpad Jatinangor ya. Iya. Di Rumah Sakit Al Islam Bandung, Ibnu Sina diabadikan menjadi nama sebuah aula yang ada di sana rumah sakit Ibnu Sina. Para dikafirkan oleh para ulama. Nanti ketika mem mem membahas masalah hari kebangkitan, Ibnu Sina termasuk orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Makanya Al Ghazali menyatakan kafir dia. Ya, ahli kedokteran, ahli kedokteran. Apa? Iya itu Abisena itu menurut mulut atau lidah orang Barat. Abisena itu Ibnu Sina. Itu itu juga. Abisena itu Ibnu Sina menurut orang Barat. Itu Abisena. Bahasa Arabnya Ibnu Sina. Logaritma menurut orang Barat Menurut orang Arab Khawarizmi penemu logaritma. Dulu matematik itu disebut aljabar iya, Karena penemu ilmu itu memang seorang muslim Aljabar itu nama penemu Sekarang dihapus jadi matematika Logaritma dari Khawarizmi Itu seorang muslim juga yang menemukan jadi dasar ilmu saya itu ditemukan oleh kaum muslimin Kemudian dikembangkan oleh mereka Itulah kelompok yang kedua Kelompok ketiga Al-Jahmiyah Nufatus sifat Rabb Ta'ala Jahmiyah adalah orang-orang yang mengingkari sifat Allah Allah tidak punya sifat kata mereka Dan kalau Allah itu makhluk Ucapan Allah dan makhluk Itu jahmiah Keempat ada Al-Kilabiyah Al-Kilabiyah itu pengikut Abdullah bin Said bin Kilab Al-Kilabiyah al Iya Al-Kilabiyah Al-Kilabiyah pengikut Abdullah bin Said bin Kilab mereka mengatakan Al-Quran makna yang qadim atau itu cuma makna makna yang qadim yang qadim itu yang sejak dahulu ada lazimun bidati Rabb yang menempel pada zat Allah Al-Quran cuma makna yang qadim Pening itu ada sejak Allah yang menempel pada zat Allah seperti menempelnya hidup dan ilmu hidup dan ilmu menempel pada zat Allah seperti itu juga makna seperti menempelnya hidup dan ilmu hidup menempel pada Allah ilmu juga seperti dan Al-Quran itu hakikatnya tidaklah terbenar, tidak ada suara Adapun yang terdengar hanyalah huruf-huruf dan suara makhluk yang terpisah dari diri Allah. yang terdengar hanya huruf-huruf dan suara-suara makhluk yang terpisah dari diri Allah yang menunjukkan kepada makna yang qadim tadi. Jadi sebenarnya Al-Quran kata Al-Kilabiyah ada itu makna-makna saja Yang kodim Yang sudah sejak dahulu ada Nah apa yang Didengar oleh kita Itu huruf-huruf dan suara yang merupakan simbol yang menunjukkan makna-makna yang kodim tadi. Suara yang masuk ke kita itu sebenarnya bukan Al-Quran itu. Al-Quran Yesus hanyalah berupa makna yang qadim itu Al-Qurabiyah ini juga termasuk kelompok yang sesat atau menyimpang kelima madhab al-asyairah maksudnya madhab al-ash'ari ia Abu Hasan Ali al Ashari. Tapi sebelum beliau merujuk kepada ahlu sunnah, karena kita tahu selama hidupnya Abu Hasan Ali al Ashari ini mengalami tiga masa fase pemikiran. Pertama dia Mu'tazilah dari mulai balik sampai 40 tahun dia Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu termasuk orang yang menolak sifat-sifat Allah. Tiga fase. pemikiran. Fase pertama Mu'tazilah. Setelah dia merenung ternyata Mu'tazilah keliru salah, akhirnya dia lepas dari keyakinan Mu'tazilah Lalu berpikir tentang sifat-sifat Allah Lahirlah wujud kidam bakal mukhrafatil hawadithi qiyamu binafsi dan seterusnya yang 13 Nah pemikiran fase yang kedua inilah yang disebut Asyairah Asyariah Tapi kemudian di akhir hayatnya beliau rujuk ke Ahlus Sunnah dan meninggalkan pemikiran dua fase sebelumnya. Jadi kalau disebut Asyairah atau Ash'ariyah Maksudnya adalah pemikiran Abu Hasan Ali Al-Ash'ari Sebelum rujuk, sebelum tobat Abu Hasan al Asy'ari Asyairah menyatakan Al-Quran Makna Yang qaim Qaim itu yang berdiri sendiri Adapun lafaz dari Al-Quran adalah makhluk Makna yang berdiri sendiri Hampir sama dengan Al-Qurabiyah Cuma dia menyatakan lafaz Al-Quran makhluk. Dan lafaz itu hanyalah kalam atau ucapan orang Arab. Allah sendiri tidak berbicara dengan lafaz seperti itu kata mereka. Dan tidak terdengar suara dari Allah. Ya. Allah sendiri tidak berbicara dengan perbicaraan itu. Jadi kalau umpama ada kita umpamanya membacakan surat Al-Qur'an Al-Fatihah. Kata al ali itu hanyalah ucapan bahasa Allah. Allah sendiri tidak berbicara seperti itu dan tidak terdengar suara seperti itu dari Allah. Itu asyairah asyairah Tentu saja ini sesuatu yang aneh Dan sesuatu yang mustahil Mereka memahami Sesuatu dengan naluri memahami keberadaan sesuatu dengan naluri mereka Padahal sesuatu yang ada yang mereka ketahui dengan naluri itu sesuatu yang gaib. Padahal sesuatu yang mereka ketahui dengan naluri itu adalah hal yang baik. Ini juga termasuk menyimpang karena Ash'ari saat itu memiliki pemikiran yang amat sangat menyimpang dari Ahlus sunnah tentang sifat-sifat Allah termasuk kalamullah. Juga ucapan Ash'ari tentang melihat penglihatan Allah Kata mereka anna ru'ya hiya ru'ya liman laisa fi jihatil ra'i wa annahu yara haqiqatan wa laisa muqabilan lil ra'i. Kata Asy'ari kalau orang melihat Allah nanti di surga maka penglihatan itu merupakan halusinasi dari si penglihat saja bukan melihat yang sebenarnya. Itu kata Ustaz. Padahal di akhirat nggak ada yang namanya halusinasi. Itu yang kelima Ash'ari Ash'airah Keenam Madhab al Karamiya Pengikut Abu Abdullah Muhammad bin Karam menurut lafaz yang lain bil kiram Kiramiyah ada yang mengatakan kiramiyah ada yang mengatakan karamiyah pengikut Abu Abdullah Muhammad bin Kiram atau bin Kiram Al-Karomiyah ini hampir mirip dengan Ahlus Sunnah tapi namanya hampir mirip tidak sama mirip aja tidak sama ya sama hampir lagi mereka menetapkan kalam sifat kalam bagi Allah secara hakiki tapi ucapan atau kalam ini berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Ini yang kelirunya, tidak berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan yang sebenarnya menurut Ahlussunnah. Mereka mengatakan menetapkan sifat kalam bagi Allah secara hakiki tapi berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Allah berkaitan muta'alliqan sambil masyiah wal qadrah berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Dan kalamullah itu terdiri dari huruf-huruf dan suara-suara yang terdengar. Kalamullah itu adalah terdiri huruf-huruf dan suara-suara yang terdengar. Sampai sini benar. Tapi mereka berkeyakinan kalamullah itu hadir, Hadis itu baru. Tidak qadim hadis baru sebelumnya tidak ada hadis hadis hanya panjang kalau hadis nabi hadis dinya yang panjang mereka berkeyakinan kalau kalamullah itu hadis hadis baru sebelumnya tidak ada jadi ada awalnya gitu Menurut mereka kalau Allah berbicara dengan kekuasaan dan kehendaknya Tapi sebelum itu Allah tidak berbicara Allah berbicara sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya Tapi sebelumnya Allah tidak berbicara Ini batil Nanti di akhir kita akan merinci keyakinan yang benar secara rinci tentang Allah dari kalangan orang sunnah itu gimana. Allah tidak bicara, sebelumnya. Nah, ini kelompok yang kena dan yang terakhir ini yang ahlu sunnah madhab salimiyah wa man wafaqahu min wa min ahli hadis kelompok ketujuh adalah kelompok yang selamat madhab yang selamat dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dari kalangan pengikut imam yang empat dan pengikut para ahli hadis. Nah inilah yang benarnya tentang konsep kalamullah menurut Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah mengatakan bahwa karamullah adalah sifat yang qadimah Qadimah itu tidak ada awalnya ya bu Dari dulu Tidak ada awal Yang Allah sejak dulu berbicara Sejak awal Dan terus berbicara Tidak ada akhirnya tidak ada awalnya dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Kan Kalamullah adalah sifat yang qadimah. Tidak berawal, tidak berakhir. Jadi sejak dulu bicara dan sekarang terus terus terus akan berbicara dan tidak berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Allah mau berkehendak mau tidak, tetap sifat al-kalam ini dimiliki oleh Allah. Sekalipun demikian, kalau Allah terdiri dari huruf-huruf, suara, surat dan ayat. Terdiri dari huruf, suara, surat dan ayat. Suaranya didengar langsung oleh malaikat Jibril. Dan oleh Nabi Musa tanpa perantara. Ada tiga nabi yang langsung mendengar suara Allah. Nabi Adam, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW langsung mendengar suara Allah ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha. Nabi Musa mendengar langsung suara Allah ketika di bukit Tursin. Nabi Adam ketika di surga. Sudah tidak ada lagi yang mendengar suara Allah secara langsung. Jadi huruf suara surat ayat didengar langsung oleh malaikat Jibril, oleh Nabi Musa tanpa perantara dan didengar juga oleh beberapa makhluk yang dikehendaki. Yang dikehendakinya yaitu para malaikat tertentu. Tetapi huruf dan kalimat-kalimatnya satu sama lain tidak saling mendahului. Jadi berurutan sesuai dengan kehendak Allah. Huruf-huruf berkalimat itu la tidak saling mendahului satu sama lain. Kemudian kalau ini tidak pernah tidak ada pada waktu kapan itu tidak pernah tidak ada sifat kalau ini selalu menempel pada diri Allah tidak pernah tidak ada Seperti halnya sifat hidup Mendengar, melihat Dan yang sejenis. Sel Selalu Iya, bukan, bukan menempel menyatu ya. Kalau menempel bisa lepas Menyatu, menyatu Tetap dalam zat Allah Seperti menyatunya atau Tetapnya sifat hidup Mendengar melihat gitu ya. Hidup tidak pernah lepas dari diri Allah. Mendengar juga begitu, melihat juga begitu. Kalau kita walaupun hidup kadang-kadang nggak mendengar, nggak melihat ya. Ketika malam tidur nggak mendengar, nggak melihat. Walaupun tetap hidup. Kalau Allah tidak. Sifat-sifatnya itu tidak pernah lepas dari diri, tidak pernah hilang dari diri. Beda dengan makhluk sifat yang dimiliki oleh makhluk kadang-kadang hilang. Melihat penglihatan bisa hilang, pendengaran bisa hilang, perasa juga bisa hilang. Kalau Allah tidak. Seperti itu juga sifat kalam tidak pernah lepas dari diri Allah. Jadi kesimpulan akidah al-sunnah tentang kalam seperti itu. Kalau umpamanya bu, kalau di Bandung banyak orang yang bingung tentang kalamullah. Dia menyatakan kalamullah itu makhluk. Dan dia tidak mengerti kenapa para ulama menyatakan orang yang mengatakan itu termasuk, kafir di mana sih silahkan kekafiran banyak yang bingung tapi dia gencar menyerang kita tapi menyerangnya dari jauh kalau berhadapan nggak ya, nggak berani ada seseorang yang kayak begitu dia berhujah yang dimaksud Quran itu makhluk ini kan karena Quran ada manusia dicetak saya bilang itu bukan Quran itu mushaf Oh jadi bukan itu yang dimaksud bukan. Terus dia bermuja Allah bersumpah dalam Al-Quran Yasin wal Qur'anil Hakim Yasin wal Qur'an Hakim demi Qur'an yang Hakim Kata dia Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan makhluk seperti wal duha, والعصر والليل والشمس والقمر Tidak pernah Allah bersumpah dengan sifatnya atau namanya Atau dirinya Saya tanya, suka baca Quran ya? Suka baca hadis Kalau suka, sehari berapa kali, berapa jam Sampai nggak pernah menemukan ayat atau hadis yang menyatakan Allah bersumpah dengan dirinya banyak dalam Al-Quran Contoh al azhar menyatakan Fala wa rabbika La yu'minuna hatta yuhakimuka Bima syajara bainahum Demi Rabbu Demi Allah Kata Allah sendiri itu Dalam hadis Bi'izzati wa jalali Demi kemuliaanku Demi kegagahanku dan kemuliaanku Allah oh, itu bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan namanya, bersumpah dengan sifatnya. Jadi kalau dikatakan Allah bersumpah dengan Al-Quran, tidak berarti Al-Quran itu makhluk. Karena Allah juga suka bersumpah dengan menyebut dirinya atau namanya atau sifat Terbantah dia. Suatu saat walaupun hari ini usah saya menemukan, menemukan hadis yang menyatakan Quran itu makhluk. Mana hadisnya? Dia berkata, nih ada hadis in al-Qur'an Qur'ana wasyama yashfa'ani bil 'abdi yawmal qiyamah. Bahwa Al-Quran dan saum akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada kiam, hari kiamat. Saum berkata, Rabbi tuhu anitoma anito'ab wa syarab wa syahwat Ya Allah, kata Saum, Saum berkata, Ya Allah, aku mengalami orang ini dari makan, minum, dan syahwat, maka jadikan aku pemberi syafaat. Sehingga Quran quran berkata Al-Quran, Rabbi mana anin naumi ana al wa atrafan nahar wa syafi'ni Kata Al-Quran, Ya Allah, Aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang dan malam karena membaca aku. Jadikan aku sebagai pemberi syafaat. Dalam hadis ini Quran berkata, Ya Allah, menunjukkan Al-Quran makhluk. Itu kata dia. Saya bilang Hadis ini riwayat siapa? Sahih atau tidak? Dia nggak tahu. Gimana kalau baik atau palsu? Ya Allah bertanya ke Ustaz Baik saya jawab Hadis itu asal Dengan Imam Hatim Midi Alam kita Sahih al untuk Sahih Terus gimana? Kalau itu bukan Allah Enggak saya bilang Berkata Imam Adil Midi Setelah melihatkan hadis itu bahwa yang dimaksud dengan berkata saum berkata Al-Quran bukan saumnya dan Al-Qurannya tapi Qala sawabu siyam wa sawabu qiraatil Quran akan berkata pahala dari amalan saum dan pahala dari bacaan Al-Quran berdasarkan dilihat Ibnu Abbas bahwa semua pahala dari amalan yang kita lakukan itu akan berwujud Lalu itu yang akan ditimbang Wujud dari pahala itu yang akan ditimbang dan wujud dari pahala itulah yang berbicara. Jadi yang berkata itu bukan saumnya dan bukan Qurannya, tapi pahala dari saum dan pahala dari bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran maknanya dua. Ini juga dijelaskan oleh uh, oleh Syekh bin Hadi Al-Wabi rahimahullah. Al-Quran ini maknanya dua. Al-Quran bisa al-maqru bisa al-qiraah Quran ini bisa sesuatu yang dibaca dan sesuatu yang dibaca adalah kalamullah bisa maknanya adalah bacaan kalau bacaan berarti perbuatan hamba ketika membaca Al-Quran Surah Al-Quran Masdar kalau yang Qur'ana wa perbuatan, Membaca ini perbuatan, perbuatan hamba. Nah dalam hadis tadi berkata Al-Quran Maksudnya berkata pahala dari bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran apa? Perbuatan manusia ketika baca Al-Quran Ya makhluk Perbuatannya, membacanya ya Perbuatan membaca, ya makhluk Kali itu perbuatan hamba, perbuatan manusia dan perbuatan manusia adalah makhluk. Tapi Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang membaca tadi itu kalamullah. Nah yang berbicara di hari kiamat itu bukan Al-Quran yang dibacakan Tapi pahala dari bacaan Al-Quran Itu penjelasan para ulama Oh gitu toh Ini maksud akal lah Tutup jalan di teleponnya mungkin dia mencari lagi dan lagi tetap untuk nyari-nyari akhir dari untuk memperkuat keyakinannya atau yang masuk. nah saya belum menembak belum menembak dia nah, kalau jamaah khawatir kabur nanti dia dia mendekatkan dulu Nanti saya mau tanya apa yang masuk Al-Quran itu makhluk Apakah maksudnya Al-Quran itu bukan kalamullah? Kalau bukan kalamullah berarti ucapan manusia ini kafir. Dia belum bertanya sisi mana kekafiran orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Belum. Nanti kita habiskan dulu perjanjian. Nah, kalau berapa banyak kita jelaskan. Pertama, yang dimaksud dengan Quran itu makhluk pertama mungkin dianggap Quran itu bukan kalam Allah, tapi kalam manusia. Dan ini kafir. Kata dalam surah Al-Mudathir dikatakan in huwa illa qaulun bashar. Al-Quran ini tiada yang kecuali ucapan manusia. Itu orang kafir. Seusli syafar kata akan aku masukkan dia ke dalam syafar. Kedua, kalau dia meyakini Al-Quran bukan ucapan manusia tapi ucapan Allah kalamullah terus kenapa kalamullah dikatakan makhluk menunjukkan bahwa kalamullah itu bukan sifat Allah kalau dikatakan kalamullah bukan sifat Allah lalu apanya Allah dia akan kebingungan. Dia harus memilih satu di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama kembali ke yang pertama tadi bahwa Al-Quran bukan kalamullah yaitu ucapan manusia pilihan kedua ya kalamullah tapi kalamullah bukan sifat Allah karena Allah tidak punya sifat Dua-duanya kafir tidak boleh. Apalagi bakal bingung itu orang. Tidak akan punya hujah. Itulah penjelasan tentang kalamullah. Itu sifat ke-24 dari urutan yang dijelaskan dalam kitab ini. Kita terus Bu Ibu masih kuat Bu? Atau perlu istirahat dulu? Eh, refreshing, di break dulu 5 menit. Break 5 menit, silakan ibu minum, silakan ke WC, silakan balapak itu meluruskan sambil menunggu 5 menit silakan kalau ada pertanyaan diajukan. Ya, ada pertanyaan dari Ikhwan kalau di Indonesia kelompok apa yang menyatakan Quran ini makhluk? Tidak ada nama kelompok khusus, tapi ini ada di hampir banyak pihak. Beri ibu bukan berarti ngobrol. Uh, orang-orang Syiah menyatakan itu makhluk. Orang-orang Asyairah, kalau sekarang nah, Nabil, Persis, Iya mengatakan itu makhluk Apalagi disebut tahayyul Itu mengatakan makhluk pun orang-orang PKS atau ikhwan muslimin campuran, Ada yang menyatakan ya makhluk, ada yang menyatakan tidak bukan makhluk karena mereka tidak mempermasalahkan itu. Paling individu-individunya berbeda tapi tidak diungkap perbedaan itu untuk mempertahankan persatuan atau kesamaan pandangan dari sisi politik kepentingan politik itu di atas segala-galanya bagi mereka Apa? Iya, makhluk ibu, makhluk. Saya dengar langsung. Ada lagi ibu? Bismillahirrahmanirrahim Boleh Ini kan eh, Bapak pembagian waris antara laki-laki dan perempuan anak ya Ustaz yeah. Itu katanya harus sama Nah itu sebaiknya yang anak laki itu diterima atau biar menolak gitu Dengan hasil warisannya uh, eh, Bapaknya sudah meninggal meninggal bu, belum menjadi harta warisan. Nah, kalau dia sudah meninggal, kita urus aja sendiri nanti dia nggak akan protes. <laughs> Kan nah, itu begini bu, uh, kita sodorkan Al-Quran. Walidakari mislu khadil unsayain Bahwa anak laki-laki memiliki dua bagian dari anak perempuan Ini Al-Quran Kalau mereka ngeyel tidak mau Kita bawa ke pengadilan agama Nanti pengadilan agama memutuskan atas nama hukum Berkekuatan hukum Kalau nanti ada yang ngeyel Itu bisa dikenakan tindak pidana karena putusannya atas nama hukum asal pengadilan agama bukan pengadilan negeri gitu iya pakai hukum Islam Dari di pengadilan agama ada ahlinya ahli waris di setiap kawah-kawah itu ada yang eh, minimal memiliki dasar dan pengalaman yang cukup mestinya yang idealnya dalam tentang masalah waris. Tapi kalau sama dulunya, kita suami nanya, dulunya tetap kesepakatan itu atau sebenarnya kita nggak usah terima Bawa ke pengadilan. Saya terima ini bukan karena serakah kepada hartanya bukan, tapi karena ini tidak sesuai dengan syariat dan saya dosa. Udah kita bawa ke pengadilan agama. Nah nanti kalau umpah sudah dibagi sesuai eh, ketetapan agama, silakan bagian kita dikasih ke perempuan. Tapi bagi dulu sesuai dengan syariat Islam. Setelah itu buat anak wanitanya kebahagiaannya sedikit, dikasih dari yang lain dikasih. kasih. Itu boleh. Ada dua pahala. Pahala pertama menerapkan syariat Allah dalam pembagian waris. Pahala kedua sodakah kepada orang yang dianggap kurang. Itu aja. Ada lagi bu? Ya, kalau sudah lewat 5 menit kita lanjutkan lagi. Kita teruskan ke sifat 25 an-nuzul. Arti an-nuzul adalah turun. An-Nuzul turun Di antara yang wajib kita imani wajib kita tetapkan dan wajib kita biarkan apa adanya adalah sifat nuzul bagi Allah sebagaimana hal itu ditetapkan dalam banyak hadis sahih tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam setiap hari dan pada waktu sore hari Arafah. Di antara hal yang wajib kita imani kita tetapkan dan kita biarkan apa adanya adalah sifat nuzul bagi Allah Ta'ala sebagaimana hal itu ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga akhir malam setiap hari dan pada waktu sore hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah ketika para jamaah haji wukuf di Arafah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail." Fayaqul mayyaduni yad'uni fastajibu lahu من يسألني فأؤتيه من يستغفرني فأغفر له Kata Rasul SAW Allah turun Setiap malam Ke langit dunia Ketika tersisa Sepertiga akhir malam Lalu Allah berfirman Siapa yang berdoa kepada aku pada saat ini Maka aku akan kabulkan Siapa yang meminta kepada aku akan aku beri Dan siapa yang meminta ampun kepada aku akan aku ampun. Berdasarkan hadis ini wajib kita beriman kepada apa yang dijelaskan dalam kabar ini tentang turunnya Allah tanpa mentakif mentakif itu menggambarkan mendeskripsikan dengan gambaran tertentu dengan deskripsi tertentu baik jelas ataupun tidak jelas Bahasa turunnya itu kayak gini nih Pak digambarkan Itu takdir Karena Nabi SAW juga tidak pernah memberikan gambaran tentang turunnya Allah ke langit dunia. Beliau Nabi SAW hanya menerangkan kepada kita bahwa dia turun ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan kaum muslimin tanpa penjelasan tentang sesuatu yang perlu penjelasan dari urusan agamanya. Allah juga Rasulnya tidak pernah membiarkan kaum muslimin tanpa penjelasan yang diperlukan dari urusan agama mereka. Semua yang dibutuhkan dalam agama mereka pasti dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan berarti itu tidak perlu gitu. Mengetahuinya bukan bagian dari agama ini Kalau tidak dijelaskan Seperti Allah melalui sang Rasulnya menjelaskan Allah turun Berarti perlu itu diketahui Sampai di sana aja Adapun bagaimana turunnya Allah Ini tidak ada penjelasan dari Allah Ataupun dari Rasulnya Kalau tidak dijelaskan memang berarti tidak perlu Banyak itu dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam Seperti huruf-huruf muqatta'ah di awal surat Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Toha Itu tidak ada penjelasan dari Allah ataupun Rasulnya Berarti memang tidak diperlukan penjelasan itu Mengetahui apa arti Alif Lam Mim dan bukan bagian dari agama Membicarakan hal itu dengan akal adalah suatu kesia-siaan. Kalau itu penting pasti dijelaskan. Kemarin bu saya dimarahi ya bukan dimarahi ya tiga lendeng kata orang Sunda. Tiga lendeng itu di susah diterjemahkannya juga bu diomeli di dalam Sebab saya sering ditanya oleh Syekh Ibn al kemarin di Darul Beliau menjelaskan tentang Lumatul Yatifah Sunnah Al-Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi Rahimahumullah Itu kita tentang akidah tentang Yang tadi dijelaskan tentang bahwa ahli surga itu akan berziarah, berkunjung kepada Allah setiap hari Jumat. Kemudian di sana Allah menyingkapkan hijabnya dan terlihatlah wajahnya. Pas sesi tanya jawab, saya deg-degan juga sebab saya dulu pernah Omeli juga oleh si Salim bin Idal Dilatin. Akhirnya nggak apa-apa saya ngaco ya Syekh. Tadi dikatakan harus surga berkunjung kepada Allah setiap hari Jumat. Apakah ini menunjukkan bahwa di surga ada hari? Dan adakah hari lainnya ada? selain Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, eh, Sabtu, Ahad. Karena hari ada hari Jumat kan. Dan apakah ini juga menunjukkan di surga ada malam dan siang? Kalau ada hari berarti ada malam dan siang kan? dan adanya malam dan siang apakah ini juga menunjukkan di surga ada matahari gitulah jadi akal logika saya siap dengan resikonya karena saya tahu ini tidak ada jawaban apa jawaban beliau ikhwan-ikhwan uh, apa ustaz-ustaz atau yang sudah ketawa ketimu pasti dihantar ya mereka karena saya Ibrahim sebelum menjawab dia mengotot dulu ke saya. Ya soal kehadana yang fa'uka katanya. Pertanyaan kamu ini tidak bermanfaat. Karena apa? Karena yang tidak jelas dalam ayat, dalam hadis, ucapan sahabat, ucapan orang. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh ayat, hadis, ucapan sahabat berarti itu tidak perlu diketahui dan tidak perlu ditanyakan. Yang jelas kita hanya boleh mengetahui sebatas yang dijelaskan dalam ayat, eh, dalam hadis. Dalam hadis katakan bahwa oh, ahli surga akan berkunjung kepada Allah setiap Jumat. Itu aja cukup di antara kan ditanyakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Jangan. Saya tidak bisa menjawab dan tidak mungkin menjawab. Tidak ada, ada jawaban dari itu. Jangan ditanyakan apakah ada, ada siapa yang marah tidak perlu, karena ada penjelasan. Apabila ada matahari gitu ya. Ada matahari. Jadi apa yang tidak dijelaskan dalam ayat, dalam hadis, itu berarti tidak perlu diketahui. Wah, ada da'i. Kau kan kamu kan dai, masa nanya begitu? saya bilang seorang saya sering ditanya orang. Terus aku jawabnya gimana? Ya begitu juga sih ada Ya udah. Ya udah begitu. Oh, peserta lain tertawa nyata. Iya, tapi kata mereka, Alhamdulillah ada Abu Haidar jadi nggak ngantuk. Alhamdulillah nggak ya. uh, ah, ada yang bertanya ngeya apa konyol eh, gitu jadi nggak nyantum itu kata mereka termasuk takdir bu nuzul apa nuzul turun Rasul SAW hanya menjelaskan Allah turun. Sudah. Bagaimana turunnya nggak ada penjelasan. Kalau itu tidak dijelaskan berarti tidak penting bagi kita untuk mengetahuinya. Cuma kita wajib membenarkan sifat turun ini bagi Allah karena dijelaskan dalam hadis dengan Cara turun yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla tanpa memaksa-maksakan diri untuk mentakif tentang turunnya Allah. Apa mentakif itu bu? Menggambarkan turunnya Allah dengan gambaran tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas jelas umpamanya dengan diperagakan kayak gini nih atau kayak turunnya anu tidak jelas umpamanya turunnya melayang dengan siksa atau lurus enggak tidak boleh itu tapi kita tetap hmm, berpijak pada nas tanpa melebihi keterangan nas dan tanpa menyimpang dari keterangan nas tersebut. Sekelompok orang telah banyak berbicara tentang makna ini tentang apakah kalau orang turun itu pindah nggak dari tempat semulanya. Apakah arusnya itu kan sebelum turun Allah ada di arus? Apakah setelah Allah turun arusnya itu kosong atau tidak? Itu dibicarakan oleh sebagian kaum muslimin dengan isi pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan itu termasuk takyif. Adapun para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara nuzulnya Allah, turunnya Allah tidak. Maka kami kita beriman membenarkan hal ini serta tidak melebihi apa yang diterangkan. Itulah tentang sifat nuzul atau turun bagi Allah. Wajib kita yakini Allah turun, tapi wajib kita yakini turunnya Allah tidaklah sama dengan turunnya makhluk dan tidak boleh menggambarkan bagaimana cara turunnya Allah dengan gambaran apapun dan turunnya Allah dari arsh ke langit dunia tidak menyebabkan arshnya kosong dan tidak berarti Allah berpindah dari arshnya ketika turunnya. Itulah sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluk. Itulah sifat yang ke-26. Yang eh, 20 ke-26 ini sebenarnya pasti menggembirakan yang ke-26 ini Isbatun annahu ta'ala yura fil akhirati fil jannah ke-26 tentang ketetapan bahwa Allah akan terlihat di akhirat oleh manusia tapi hanya di surga. Adapun di neraka tidak. Ketetapan bahwa Allah akan terlihat di akhirat, di surga. Allah akan terlihat di akhirat, tapi di surga. Tapi ini tidak mutlak Dalam arti tidak seluruh ulama sepakat Ulama ini terbagi tiga Dalam hal melihat ya Allah Pertama ada yang menyatakan Allah terlihat oleh seluruh manusia Di alam masyarakat Ini ucap uh, pendapat yang membuat. Kedua ada yang menyatakan Allah terlihat baik oleh orang mukmin di surga ataupun oleh orang kafir di neraka. Tapi perlihatan orang kafir kepada Allah di neraka dalam kondisi marah Sehingga tidak indah Mengerikan Dan yang ketiga pendapat yang menyatakan Allah hanya terlihat di surga Yang mana coba Ulangi, ada tiga Pendapat pertama menyatakan Allah terlihat oleh seluruh manusia dan jin di alam mahsyar baik orang mukmin ataupun kafir. Tapi ini pendapat yang baik. Kedua ada yang berpendapat Allah terlihat oleh orang mukmin di surga juga oleh orang kafir di neraka. Ini pendapat yang baik juga. Dan yang benar Allah hanya terlihat di surga Yang ketiga Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 menyatakan Wujuhu yawma idin ila rabbiha nadhira Ada wajah-wajah pada hari itu yang sumringah Nadhira Yang bercahaya ila rabbina nawira karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah. Ini menunjukkan ahli surga bisa melihat wajah Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 dikatakan kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah tidak. Sesungguhnya mereka Al-Mutar 15 Sungguhnya mereka maksud mereka itu orang-orang kafir Pada hari itu terhalang dari Allah Tidak bisa melihat Allah Itu di neraka Orang-orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah Ketiga dalam surah Yunus 26 Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan lilladzina ahsan al-husna akan mendapat balasan kebaikan wa dan ada tambahan ada bonus dan yang dimaksud tambahan dalam ayat ini adalah melihat Allah sebagaimana yang akan dijelaskan oleh hadis sahih tadi itu minimal tiga ayat Al-Quran yang menyatakan manusia bisa melihat Allah di akhirat. Tapi di surga. Khusus orang Ada Adapun dalil dari hadis dari sunnah banyak. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul al jannah, yaqulu Allahu azza wa jalla, turiduna syai'an azidukum?" Fayaqulun, "Alam tubayyid wujuhana?" Alam tudkhilna jannah wa tunjina minan nar Qafa yukshaful hijab Fama'utu syai'an ahab ahabba ilaihim minan nazr ila rabbihim summa tala hadhil ayah lilladzina ahsan husna wa ziyadah Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga Allah berfirman Apakah kalian mau sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian Mau nikmat tambahan gak? Di surga itu sudah serba nikmat Waktu tanggal 6 kemarin ahad yang lalu Bu, di Bekasi itu saya membaca sebuah buku 175 jalan menuju surga. Di bab awal itu dijelaskan kondisi di surga. Uh, nikmatnya luar biasa menggiurkan sampai ngiler dengarnya juga. Semua baru dengar apalagi kalau mendalaminya langsung. Jadi apa yang disuruh sudah amat sangat Kalau mau hebat tambahan, kata di surga bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Jadi ahli surga itu sudah merasa cukup dengan itu lalu dibuka dibukalah hijab maka tidak ada satu pemberian pun kepada mereka yang lebih mereka sukai dibandingkan dengan melihat wajah Allah. Kenikmatan terlihat di surga itu adalah bisa memandang wajah Allah. Lalu Nabi Sosan membacakan Al-Quran Surah Yunus ayat 26 Lilladina ahsanul husna wa ziyadah Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Ada balasan kebaikan dan juga ada tambahan Ada bonus tambahannya itu adalah Melihat Allah SWT Mungkin timbul pertanyaan apa sih Enak atau nikmatnya memandang wajah Allah karena aku Allah itu indah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mana indah. Dan amat suka kepada keindahan. Jangankan keindahan Allah yang bu, keindahan manusia aja. Laki-laki yang wajahnya indah disebut ganteng, kasep gitu ya. Wanita disebut cantik. Pernah bu dulu beberapa lebih dari sepuluh tahun yang lalu ada daurah di puncak daurah para doa dan isi syekh para masyair. Saya ikut tuan. Di antara syekh yang hadir ada syekh yang luar biasa ganteng. Saya akan sebut namanya, khawatir dicari sama itu. Itu jangankan juta, laki-laki seperti saya atau yang lain-lain menatapnya juga suka senang saking indahnya antara warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk bibir dan seterusnya gerak geriknya begitu memikat ada yang ngiler kayaknya jadi ketika mendengarkan ceramah dia ini betah nggak ngantuk karena melihat keindahan wajahnya jangan Nah, itu semua berkomentar itu orang cakap banget ya. Kebayang gimana Nabi Yusuf dahulu. Kita aja yang sesama laki-laki suka. Maksudnya suka melihat kenyataan Apalagi wanita. Selesai dari Rombo, dia ke Bandung. Dulu itu beberapa belas tahun yang lalu. Sekitar tahun 94 atau 95 lah berarti 13 tahun yang lalu. Karena ketika dakwah itu semua doa dari masing-masing kota memberi laporan bagaimana kondisi dakwah di kotanya masing-masing. Saya dari Bandung menjelaskan kita belum punya masjid, belum punya tempat, masih nepe. kalau diusir nyari lagi masjid lain gitu. Beres itu saya dipanggil oleh Syekh. Jangan. Nah, saya bilang, eh dia bilang punya tanah wakaf ya Sekarang saya bangun. Waduh, kalau saya bilang nggak punya, kesempatan itu hilang. Kalau punya, ya memang belum punya. Akhirnya waktu itu belum musim HP itu Saya nggak bisa kontak kepada Ivan Ivan di Bandung. Akhirnya saya bilang adalah insya Allah Ayo besok ke Bandung setelah penutupan langsung ke Bandung. enam ya, puluh malam. Saya bingung nyari-nyari akhirnya ada sebuah masjid yang masih berupa fondasi. Saya samperin itu di jalan jurang yang sekarang dipakai untuk Al-Qur'an. Kemudian imamnya ikhwan yang suka ngaji ke kita ini mau dibangun berapa biayanya sekian sekian sekian mau nggak kita kasih asal nanti kita yang pakai boleh langsung turun 28 juta 28 juta saat itu sebelum Lisbon bu itu ketika saya antar-antar itu Syekh ke hotel Jangankan perempuan bu Laki-laki aja knowledge itu sampai hilang itu wanita resepsi di hotel sambil nulis itu nggak lepas memandang dia sampai tulisannya juga salah harusnya di kolom nama ini di kolom tanda tanya beres itu masuk saya antar ke kamarnya lalu saya pamit dulu mau pulang itu orang-orang nanya itu siapa dari mana kok cakep banget sudah beristri belum sampai seperti itu itu baru pak baru manusia di dunia. Lihat dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam ketika lalu dihadapkan para wanita yang sedang merupas buah, yang dikupas bukan buahnya tapi tangan. Dan ketika dikupas itu nggak terasa sakit. Rasa sakitnya tertutupi oleh kepuasan batin ketika menatap Nabi Yusuf alaihi salam. Ibu-ibu nggak bisa membayangkan ya. Nabi Yusuf itu di Libanon. Saya pernah suatu saat bu di sebuah restoran Libanon, tapi bukan di, kita, bukan di Indonesia. Ada orang Libanon, laki-laki. Si kulitnya itu agak keping-pingan, tapi bersih agak pink. Itu kalau Madrid, Ba'da Madrid ke sana, suasana agak gelap ada lampu remang-remang itu cahaya lampu itu terpancarkan kembali oleh kulit wajah orang itu sehingga kelihatan seperti memancarkan cahaya memancarkan sinar seperti apa fluoresensi apa eh, fluoresensi fluoresensi bukan fosfor Oh, nah, proses proses itu kalau kalau di, di tol atau di jalan raya melihat ada rambu-rambu pinggir jalan ya iya. itu kalau gelap nggak ada cahaya nggak kelihatan tapi begitu ada cahaya dia balik memantulkan cahaya seperti itu wajah mereka dan para cahaya yang dipancarkannya pink ke merah-merah muda memperindah bentuk dan warna kulit wajah mereka seperti itu itu orang Lebanon zaman sekarang dan bukan tinggal di Libanon lagi. Nah, tak kebayang gimana namanya Iya kalau dapat. itu kalau di dunia ke orang saja sudah begitu. Allah maha indah. Kila Allah tak terbandingi maka pantas apabila melihat wajah Allah atas kenikmatan terbesar bagi ahli surga. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Jarir, "Kunna jurusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fa ila al-qamari lailata arba'at arba'a فقال إنكم ترون ربكم إيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة وصلاة قبل غروبها فافعلوا Kata kata Jarir, kami sedang duduk-duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami pun, uh, lalu beliau melihat kepada bulan pada tanggal ke-14. Berarti purnama ya Bu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya kalian akan melihat Allah secara langsung dan jelas, sebagaimana kalian melihat ini, maksudnya melihat bulan, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Tudomuna, muda eh, itu artinya tazahum tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kan ketika kita melihat bulan malam purnama di tempat manapun di dunia ini kan bisa terlihat. Tidak harus berdesak-desakan. Maka apabila kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, lakukan. Ini yang menyebabkan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, lakukan. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan orang-orang bertanya ya Rasulullah hana Rabbana yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah pada hari kiamat? Berkata Rasul SAW Harfudaruna fi ru'yatil qamar Lailatul Badr Apakah kalian berdesak-desakan enggak ketika melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, lah tidak, tidak berdesak-desakan. Lalu kata Nabi, Fa'innakum tahu tarawna kata, Kalian akan melihat Allah seperti itu pula. Di dalam hadis ini ada tasbih apa itu tasdibu? Menyerupakan. Tapi yang dimaksud di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Tapi menyerupakan cara melihat kita. Cara melihat kita kepada Allah sama dengan cara melihat kita kepada bulan. Jadi yang diserupakannya bukan Allah dengan bulan, tapi yang diserupakan atau yang disamakan adalah cara melihat kita. Dan ini tasbih yang tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah tasbih berupa menyamakan Allah dengan makhluk. Itu hadis, ayat sudah, hadis juga sudah yang menjelaskan tentang melihat Allah di akhirat. Selain ayat dan hadis, ada lagi ucapan para sahabat, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika membaca surah Yunus 26, lilladil ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang yang berbuat kebaikan ada balasan kebaikan dan ada tambahan. Mereka bertanya. Yang dimaksud mereka murid-murid Abu Bakar. Kata Nabi Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah SAW. Eh, umat ziyadah ya Khalifah. Apa yang dimaksud tambahan dalam ayat ini oleh Khalifah? Abu Bakar menjawab, An-nawaru ila wajillahi tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Ali bin Abi Thalib, min tamamin nikmah dukhulul jannah wa nawaru ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala fil jannati. Kata Ali di antara kesempurnaan nikmat adalah masuk surga dan bisa melihat kepada wajah Allah di surga itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wanitanya kullu man dakhala al-jannah ya rabbahu azza wa jalla qala na'am apakah semua orang yang masuk surga bisa melihat kepada Allah dia menjawab iya ini termasuk orang mukmin yang berusaha masuk ke dalam neraka dulu tapi nanti pas ke surga tetap bisa melihat wajah Allah itu sahabat Adapun dari tabi, sebuah eh, uh, bukan sebuah banyak riwayat dari Sa'id bin Musayyib dari Hasan dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ikrimah, Mujahid, Qatada, Asudi, Ka'ab dan yang lain-lainnya mereka menyatakan az-ziyadatu an-nawaru ila azza wa jalla Kata mereka bahwa ziyadah atau bonus tambahan, nikmat tambahan di surga adalah melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi bu yang lainnya yang kesimpulannya adalah bahwa orang mukmin di surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti pun akan ada orang yang mengingkari hal ini. Kita akan bangga, tapi tidak sekarang. Sekarang sudah habis waktu ini. Insya Allah dua pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini dan untuk pagi ini cukup sampai di sini kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab bila ada pertanyaan dipersilakan alhamdulillah roja dikatakan oleh salah satu ustaz bahwa iftitah dalam sholat tahajud hanya dibaca pada rokaat pertama dan seluruh rokaat sholat tahajud. Bagaimana? Apakah ini sesuai dengan sunnah? Ini istilah para ulama. Ada yang berkata demikian, ada juga yang membaca iftitah di setiap awal sholat tahajud. Jadi kalau dua rakaat dua rakaat di setiap rakaat pertama baca iftitah. Demikian juga kalau empat empat baca. Itu menurut salah satu pendapat dan pendapat lain ada yang seperti yang dikatakan Ustaz tadi. Apakah sholat isyrok hanya boleh dikerjakan di masjid oleh orang yang sholat subuh berjamaah? Iya, karena nas begitu. Siapa yang sholat subuh bersama imam di masjid, Lalu setelah itu dia berpikir sampai matahari terbit, Lalu setelah itu dia sholat dua rakaat, maka dia akan peroleh pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna. Jadi dia masjid. Haruskah bersolawat kepada Rasul SAW disertai salam? Abdullah begitu lebih utama begitu bagaimana rapat salawat dan salam yang sesungguhnya sunnah bisa sallallahu alaihi wasallam bisa Allahumma wa sallim alaihi bisa uh, dengan rapat-rapat seperti yang kita baca di dalam tasyahud Dalam sujud sahwi apakah ada duduk di antara dua sujud? Eh, apakah duduk di antara dua sujud ada bacaan? Ada, ya sama radit ini. Jadi sujud sahwi caranya bacaannya sama dengan sujud biasa. Dua kali ketika sujud yang baca subhanallah a'la atau subhanakallahumma ketika duduk antara dua sujudnya membaca rabbil seperti biasa. Jadi tidak ada perbedaan syarat dan doanya. Adapun doa yang banyak dibaca kaum muslimin subhana malayana walayasu itu tidak ada asalnya. Itu tidak dasarkan kepada hadis. Jangan dibaca itu. Jadi bacalah subhanallah Bagi yang sudah dawah sholat lahir ketika ada ulur dia tidak sholat. Maka besok paginya dia mengerjakannya dengan menggenapkannya. Pertanyaan jika ia biasa sholat tahajud 8 dan 3 witir, apakah dia genapkan menjadi 4 atau 12? Pengganti sholat subuh, eh, sholat tahajud yang adalah 12 rakaat di siang harinya. Tidak ganjil. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu Jika saya melihat pengemis, saya berkata dalam hati semoga Allah meluaskan rezekinya. Apakah perkataan saya termasuk doa yang bisa dikabulkan oleh Allah sementara saya tidak melakukan ada doa yang lainnya? Insya Allah bisa. Sebab salah satu penyebab dikabulkannya doa adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi kalau mau dikabul doa kita jangan egois bu, jangan hanya untuk kita ya Allah berikan hartamu kepada saya aja seorang, yang lain jangan dikasih. Nah itu jangan. Tapi ya Allah berikan rezekimu kepada saya dan kepada saudara saya syukuran syukuran syukuran. Kotoran binatang yang boleh dimakan hukumnya tidak najis Bagaimana jika perkara tersebut masuk dalam bejana berisi air? Bisakah dipakai wudhu? Tergantung. Kalau ketika kotoran itu masuk merubah salah satu di antara tiga sifat, merubah baunya, warnanya dan rasanya, maka walaupun dia tidak najis tetapi tidak bisa mensucikan. Sama aja dengan air teh air kopi, air susu itu tidak najis, tapi nggak bisa dipakai wudhu. Kalau obat tidak berubah salah satu dari sifatnya, boleh dipakai wudhu. Apakah jenggot mutlak tidak boleh dirapikan atau dicukur dengan gunting sebelum satu genggaman? Iya, betul. Apakah hadisnya sahih? Sahih tentang hal Kecuali kalau sudah lebih dari segenggaman, kelebihannya boleh dipotong. Jika kita mengalami takut atau sedih yang tiba-tiba, adakah sholat khusus untuk menghilangkannya? Ada, sholat mutlak aja, ibu wudhu, kemudian sholat dua rakaat. Silakan, lalu berdoa. Coba ibu bu, e, beli atau baca, terserah mau beli mau pinjam. Baca ada buku seperti buku Yazid doa dan wirid itu ada di ada doa-doa penghilang kesedihan itu dihafalkan dan itu baca berulang-ulang. Pada kejadian apa atau hadis apa peristiwa di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membunuh semua orang atau pemimpin yang mengajarkan Islam yang tidak sesuai atau agama lain yang tidak sesuai Islam. Kalau membunuh yang mengajarkan Islam tapi tidak benar, tidak ada. Karena di zaman itu tidak ada orang yang mengajarkan Islam secara salah. Semuanya benar. Nah, adapun membunuh orang kafir di luar Islam ada hadis umum umil tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi uh, itu adalah hadis umum. Adapun serta dipegangi orang seperti yang diceritakan dua pekan yang lalu itu adalah istihad para ulama terhadap orang yang murtad dan menyebarkan kemurtadan seperti Jahmiyah yaitu didasarkan kepada, kepada kandungan ayat atau hadis yang berkaitan dengan masalah seperti itu dan istihad ulama seperti itu didukung oleh ulama-ulama ahli sunnah. Sudah berapa besar salafi di Arab? Apakah salafi memang berasal dari Arab, Mekah atau tempat lain? Ada buku apa yang bisa dibaca mengenai asal usul dan keadaan salafi di dunia? Sudah berapa besar salafi di Arab? Kalau yang dimaksud salafi itu adalah orang-orang yang akidah dan manhaj yang merujuk kepada generasi salafus soleh, generasi sahabat, maka mayoritas mungkin lebih dari 90% di Arab Saudi. Tapi tidak berarti bahwa mereka itu soleh semua, tidak bermaksiat, nggak seperti itu kelurusan akidah dan manhaj tidak membuat mereka jadi maksum. Jangankan mereka, jangankan kita para sahabatnya sendiri banyak yang terjerumus ke dalam dosa besar. Tapi dosa besarnya tidak kita ikuti. Yang kita ikuti adalah manhaj, pola pikir, pemahaman mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah salafi berasal dari Arab? berasal dari Madinah, Mekah, Madinah. Iya, karena para sahabat di sana, Bu. Dari zaman dahulu. Itu terwariskan secara turun-temurun. Sampai orang-orang yang di luar negeri itu pun merujuk ke sana seperti Imam Bukhari dari Basra. Merujuk kepada pemahaman para sahabat akhirnya menjadi salah dan seterusnya. Buku apa yang dibaca mengenai asal-usul dan keadaan salafi di dunia uh, untuk sementara ini saya belum menemukan buku apa. Ada juga buku-buku yang keliru seperti dakwah salaf, dakwah bijak. Jangan dibaca. Itu ngaco, itu nggak benar. Menceritakan kondisi dakwah salaf dan salafi di Indonesia dengan sudut pandang yang anti kepada kalangan salafi itu sama aja dengan penjelasan orientalis yang kafir terhadap umat Islam pandang mereka didasarkan pada ketidaksukaan kepada umat Islam. Apa beda syaitan dengan jin? Lalu yang menggoda Nabi Adam keluar dari surga apa syaitan, apa jin? Syaitan bukan makhluk real seperti kita bukan. Syaitan adalah sifat. Al-Imam Ibn menyatakan ada dua asal kata syaitan. Pertama dari kata syatona yang artinya jauh. Sumur yang dalam yang jarak antara permukaan air dengan tanah amat sangat jauh disebut bi'run syatun. Tali disebut juga syatnun karena jauhnya antara kedua ujungnya. Oleh karena itu, maka setiap makhluk yang jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah, tingkah lakunya, intikannya, omongannya jauh dari kebenaran, itu disebut syaitan. Baik dia manusia atau jin ataupun binatang. Makanya orang munafik oleh Allah disebut syaitan wa idza khalau ila syayatinihim apabila mereka berpaling kepada pemimpin-pemimpin syaitan mereka. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran menyatakan Allah telah mengutus para nabi terus Allah katakan ah, kami menjadikan bagi mereka musuh-musuh berupa syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia syaitan dari kalangan jin dan manusia jadi manusia dan jin yang jauh dari kebenaran itu disebut syaitan. Adapun jin adalah makhluk yang tercipta dari api. Jadi setiap syaitan, eh, setiap makhluk yang kafir yang jauh dari ajaran Allah itu disebut syaitan baik manusia ataupun jin. Itulah perbedaan antara syaitan dengan jin. Adapun iblis yang menggoda Adam itu bangsa jin. Bangsa jin yang dikatakan oleh Allah wa qala iblis minal jin dan berkatalah iblis dari kalangan jin. Jadi itu jin. Jin yang syaitan karena jauh dari kebenaran. Thank you. Setan itu sifat. Sama dengan copet, garong, koruptor itu sifat. Pelakunya manusia, manusia bu. Saya nggak tahu apakah jin ada yang korupsi, maling mungkin ada kepada sama jin. Setelah mendengar penjelasan tadi, saya kok jadi berpikir seolah Allah itu laki-laki. Oh, enggak boleh. Hanya yang saya gambarkan tadi baru melihat laki-laki seganteng itu di dunia sudah seperti itu keindahannya. Saya tadi ingin mencontohkan kecantikan seorang wanita, tapi belum pernah saya melihat ada wanita Arab sangat cantik gitu. Nah, andai saya memberikan contoh wanita, mungkin si penanya berpikiran seolah-olah Allah itu wanita. Allah bukan laki-laki, bukan wanita, bukan banci. Saya pernah mendengar turunnya Allah di sepertiga akhir malam karena rahmatnya lalu jadikan argumen. Gak boleh ini takwil. Kalau rahmat Allah turunnya bukan hanya sepertiga akhir malammu Setiap saat kepada orang yang Allah kehendaki Kalau turun dengan mana yang hakiki benar Setiap sepertiga akhir malam Jadi ini takwil, nggak boleh Nuzulnya Allah, turunnya Allah ditakwil menjadi turunnya rahmat Allah Itu takwil Dan itu adalah termasuk Ash'ariyah atau Ash'ariyah di mana bisa dapat kaset ceramah Ustaz dalam bahasa Sunda supaya bisa kemarin waktu ada acara di Rawamangun ada yang SMS begitu waktu itu saya bawa tapi lupa ada aja di mobil nah sekarang lupa di dibawa jadi ada di rumah bu nanti kalau saya ke Jakarta lagi atau ke sini lagi ibu-ibu mau pesan boleh berapa biji nanti saya bawakan Bila kita sholat sendiri atau berjamaah di rumah, apakah harus ada terlebih dahulu? Wajibkah kita komat? Ibu boleh ada di di rumah sendirian dan sebelum sholat komat, iya komat disyariatkan. Kalau ada boleh, boleh tidak, boleh ada. Kalau mau azan di rumah itu bagus. Terutama kalau umpamanya di rumahnya umpamanya ada jin-jin atau syaitan yang suka mengganggu Silakan azan ibu di rumah setiap sholat dengan suara yang terdengar seisi rumah atau minimal terdengar sekamar. Iya, komat diperintahkan. Kenapa setiap saya menghadiri kajian Ustaz Salaf tidak pernah melakukan doa yang dipimpin oleh Ustaz kemudian diaminkan oleh jamaah? Karena Nabi pun tidak begitu, sahabat pun tidak begitu, para ulama juga tidak begitu. Nah kita mengikuti Nabi, sahabat dan para ulama. Adapun orang yang sekarang nama-nama setiap kajian selalu diakhiri oleh doa, nah ikut siapa mereka? Apa maksud dari kata Syekhul Islam? Kenapa setiap penyebutan nama Ibn Taymiyah selalu diakui kata tersebut? Syekhul Islam itu gelar bagi ulama yang menguasai seluruh disiplin ilmu syariah. Kalau ahli tafsir disebut mufassir, kalau ahli hadis disebut muhadis, kalau ahli fikih disebut faqih, kalau ahli nahu disebut nuha, kalau ahli sejarah disebut muarif. Kalau menguasai seluruh cabang ilmu itu disebut syekhul Islam. Dan jarang yang bergelar seperti ini. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Ibnu Sufyan as Sufyan diberi gelar Syekhul Islam. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah juga Syekhul Islam. Apakah boleh istri menolak permintaan suami karena suami mau menggunakan uangnya, uang istri? Ya, boleh istri ini uang saya gitu, tapi pelit ibu. Berhak, tapi nanti suami bakal cemberut. Awas, nanti akan dikasih nafkah. Gimana? berdasarkan kita membunuh nyamuk dengan rakyat listrik? Sebaiknya tidak bu. Jadi gunakan alat lain yang bisa membunuh selain dengan api karena ada hadis yang menyatakan layu yu'adhibu billahi illa Tidak boleh mem, apa, menghadap dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa taala.